rahimakumullah. kembali kita malam hari ini insyaallah lanjutkan pembahasan hari berkaitan tentang api dan ittiba. Dan malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-14 yang mana penulis Habibullah Ta'ala menyebutkan Ahabul amali ilallah Allah azza wa Pembahasan terkait amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terkait dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud Rasulullah taala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu adalah salah seorang sahabat yang dikategorikan sebagai sahabat yang faqih termasuk di antara para pembesar para sahabat termasuk pula beliau adalah seorang qurra atau qari ahli baca Al-Qur'an Karim Begitu pula beliau di kalangan para sahabat adalah dari kalangan ulama umum yaitu orang-orang yang dipandang lebih alim, lebih berilmu oleh para sahabat. Yang melakukannya beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pada hari yang akan kita bahas Insyaallah menanyakan sebuah perkara yang menunjukkan kefakihan dan kecerdasan sahabat Abdullah bin Asad yaitu bertanya tentang amalan apa yang dicintai atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as ala waktiha yang pertama adalah as-salatu ala waktu, yaitu salat pada waktu Qultu summa ay. Abdul bin Mas'ud bertanya kembali. Setelah itu apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Qala birrul walidain. Yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu menaati kedua orang tua dan menegakkan melaksanakan menunaikan hak kedua orang tua dan berbuat ihsan berbuat baik kepada keduanya Kultu summa Sahabat ini bertanya lagi kemudian apa wahai Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang berikutnya adalah al-jihad fi sabilillah. Ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengerahkan jiwa dan harta fi da'watil kufar ila Allah dalam rangka untuk mengajak orang-orang kafir kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan termasuk pula dalamnya adalah memerangi mereka yang kepada orang-orang kufar harbi yang merangi kaum muslimin diperangi dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Makanya jihad fi sabilillah. Nah, saudara muslimin dan saudara maghrib rahimani wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menanyakan bahwa amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang beliau tahu amalan apa yang kalau itu dikerjakan oleh seorang hamba maka dia punya peluang untuk mendapatkan kecintaan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat bagus dari sahabat Abdul bin Mas'ud sebagaimana beliau juga pernah bertanya Ayu bi Allah Beliau juga pernah bertanya tentang dosa apa yang paling besar. Ini juga menunjukkan fakihnya sahabat yang satu ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud Beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa apa yang paling besar kemudian Nabi SAW menjawab anta ja'ala lillahi dan wa huwa khalaqah. dosa terbesar adalah engkau membuat atau menjadikan mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah. Tandingan dalam hal apa? Dalam hal ibadah ini diyakini sebagai pengatur alam semesta dan hak-hak rububiyah dan lainnya ini dosa yang paling besar sahabat siapa yang bertanya pertanyaan ini sahabat Abdullah bin Mas'ud lalu beliau bertanya lagi setelah itu apa yang besar? setelah itu artinya setelah dosa syirik ini dosa apalah yang paling besar Rasulullah SAW menjawab antar tulawalataka khasyata ayat ayat ama maka yaitu membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersama yaitu termasuk diantara perangai atau perbuatan jahiliyah pada masa dahulu mereka ada kebiasaan membunuh bagi perempuan mereka dengan dikubur hidup-hidup yang mereka anggap itu sebagai sebuah aib. Maka orang-orang jahiliyah dahulu punya kebiasaan seperti ini. Beliau bertanya lagi tentang dosa apa yang berikutnya yang paling besar. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Al-Tanzania halilata jarik yaitu engkau berbuat fahisyah engkau berbuat keji tidak senonoh azaniyah atau perbuatan fahisyah ini terhadap siapa halilah kejari terhadap istri dari tanggamu maka ini adalah dosa berikutnya yang paling besar menunjukkan semangatnya Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk bertanya untuk mengetahui hal-hal yang bermanfaat dari agama ini dan juga bermanfaat untuk orang lain. Untuk tidak Abdullah bin Mas'ud bermanfaat dan juga untuk kaum muslimin. Setelah para sahabat radhiyallahu anhu ini pun ilmu yang bermanfaat. Bertanya amalan apa yang paling cintai? Dengan mengetahui itu seorang akan berlomba-lomba kemudian mengerjakannya. Ada sebuah upaya untuk mencapai hal tersebut. Ketika tahu bahwa amalan yang terbesar atau yang paling cinta dalam Allah Subhanahu wa taala adalah sholat pada waktunya, kemudian birrul walidain, kemudian al jihad fi sabilillah. Maka dari itu seorang muslim tahu ternyata ada amalan yang keutamanya lebih dari yang lain. Ternyata amalan itu bertingkat-tingkat tidak sama satu dengan yang lain. Dengan itu pula dia akan berlomba-lomba dengan lain untuk mengerjakan amalan yang terbesar Juga dari pertanyaan beliau tentang dosa apa yang paling besar. Faedah dan manfaatnya untuk kita kaum muslimin kalau kita tahu bahwa ada dosa yang ternyata sangat membinasakan, sangat besar, maka kita akan berlari menjauh darinya. Antaja'alallahi dan wahyu Allah mungkin. Engkau bertandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakan Dosa syirik. Maka Demikian pula dengan mengetahui dosa yang paling besar ini kita akan sangat berhati-hati dan lebih mewaspadai kesyirikan dan juga dosa-dosa besar yang lain. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang singkat di atas, Nabi SAW menyebutkan tiga amal yang bila itu dikerjakan oleh seorang hamba maka itulah sebab terbesar datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri. Di antara kita kalau ditanya siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya dalam kolbu kita Bismillah akan menjawab bahwa dia ingin bercinta Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kaum muslimin di masa itu Rasulullah SAW Sebagian orang-orang musyrikin itu mengaku mencintai Allah dan mengklaim bahwa mereka itu mencintai Allah. Terkait dengan perkara mahabbah. Namun, sebagaimana dikatakan dalam kalimat Arabiyah, "Laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'nu an tuhab." ini yang menjadi urusan yang pokok dan penting itu bukan bagaimana engkau semata-mata mencintai, namun bagaimana engkau bisa dicintai. Ya ini bukan berhenti kepada seorang itu hanya mengatakan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi hendaknya dia sampai pada derajat mengajar kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mengajar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan Nabi SAW di sini adalah di antara sebab terbesar yang bila dikerjakan oleh seorang hamba maka dia punya peluang untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha yaitu sholat pada waktunya. Sholat yang merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam dan juga merupakan ibadah di antara ibadah-ibadah yang dicariatkan di awal-awal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ibadah sholat di waktu ini dalam penyampaian perintah yang dari Allah Subhanahu wa taala beliau mendapatkan perintah secara langsung sebagaimana kita kenal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk mengajarkan sholat ini. Beliau kemudian diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke al Aqsa setelah itu beliau dinaikkan ke langit kemudian Allah SWT mengajak berbicara Nabi SAW dan diperintahkan untuk mengerjakan sholat Sehingga dalam sholatnya ketika seorang hamba Ketika dia membaca ayat demi ayat, membaca akal, zikir dalam sholat, maka sungguhnya dia dengan kalimat-kalimat yang diucapkan tersebut, fa'innama yunaji rabbah. Maka dia itu sedang berbicara, bermunajat kepada Rabbnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Sehingga begitu besar kedudukan sholat ini, maka kita berkewajiban untuk menjaga ketenangan dan kekhusyuan. Dan juga dalam sholat ini ada kondisi di mana seorang hamba memiliki waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat tersebut yaitu pada awal waktu masuknya setiap sholat lima waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu kebiasaan beliau mengerjakan sholat-sholat tersebut pada waktu awalnya atau pada awal waktu masuknya. Dan juga Nabi SAW dalam hadis ini beliau memberikan dorongan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Nah, sholat pula, ikhwan fidin rahimani wa merupakan ibadah yang betul-betul memiliki dampak bila seorang hamba mengerjakannya dengan penuh tadabbur, penuh kekhusyuan, penuh ketenangan, dan dia merenung bacaan-bacaan yang makna setiap kalimat yang dia ucapkan, maka di sana terdapat pengaruh yang amat sangat besar. Mulai dari ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Bagaimana dia betul-betul kemudian merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gerakannya, ketundukannya, kalimat-kalimat doanya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tersebut akan mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan yang kecil, perbuatan yang banyak. Sama orang banyak sekali buah dan manfaat dari ibadah sholat. Sehingga seorang hamba sangat butuh untuk menjaga ketenangan dan kehusuan dalam sholat. Yang kedua adalah keluar walidain hal-hal yang dicintai oleh Allah berikutnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana kedua orang tua adalah amat sangat besar yang dikarenakan agungnya dan besarnya kedua orang tua ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam beberapa ayatnya bahwa perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena besarnya amalan ini misalnya kedudukan amal berbakti kepada orang tua. Contoh dalam ayat dari surah Al-Nisa ayat ke-36 Allah Azza wa Jalla berfirman wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah, beribadah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa bil walidayni ihsana. Dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua kalian. Allah perintahkan untuk beribadahnya kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Setelah itu diiringi dengan perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat kedua dari surah Al-An'am ayat ke-151. Allah Azza wa Jalla Berfirman Allah Ta'ala Umatul maharrama rabbukum alaikum Allah tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsan. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemarilah aku akan bacakan untuk kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Allah tusyriku bihi syai'an yang pertama ada larangan dari berbuat syirik. Wabil walidaini ihsan. Yang kedua adalah hendaknya kalian berbuat ihsan kepada orang tua kalian. Ayat yang ketiga di surah Al-Isra ayat yang ke-23 yang firman Allah Subhanahu wa taala وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا dan Rob kalian memerintahkan Kodoh istri bermana amar Ini Rob, Rob kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Allah ta'budu illa iyyah. ini agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Perintah untuk menafikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengiringkan dengan perintah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah perintahkan kalian untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Besarnya hak orang tua, besarnya keadilan keduanya sehingga Allah mengiringkan hal tersebut dengan perintah untuk mentaatikan Allah Azza Dalam hadis bisa dikatakan sangat banyak lagi semua-sama mengulang-ulang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat dengan pertanyaan man ahaqqun nas bibir ya Rasulullah Manusia mana yang lebih berhak atas sikap baik saya wahai Rasulullah Maka Nabi SAW menjawab pemuk Ibu Qala summan Sahabat ini bertanya lagi Setelah itu siapa wahai Nabi umum Dijawab Ibu kau langsung namanya Ditanya lagi siapa lagi wahai Nabi Nabi menjawab umum, Ibu Baru yang keempat Sahabat ini bertanya lagi Summa Setelah menjawabkan tiga jawaban Jawabannya sama umum, umum dan umum. Siapa yang mendapatkan sikap bakti saya Jawaban Nabi SAW tiga kali ibu Yang keempat kali baru beliau menjawab Qala Abu Ayah Ini menunjukkan bahwa Orang tua Al-Walidai memiliki hak bakti dari anaknya lebih-lebih seorang um, seorang ibu. Maka wajib atas setiap muslim untuk melaksanakan menunaikan hak ini bahkan sekiranya kedua orang tua tersebut dalam kondisi tidak beriman, tidak berislam, maka hak kedua orang tua tersebut tidaklah gugur dari seorang anak. itu kalau kedua orang tua itu dalam keadaan kafir belum masuk Islam, seorang anak yang muslim atau muslimah punya kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua tetap tidak gugur. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayatnya di surah Luqman ayat yang ke-15 Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kalau kedua orang tuamu memaksa untuk engkau menyebutkan aku dengan sesuatu dari makhluk yang kau tidak tahu ilmu tentangnya, karena itu Tuhan. Jangan kau menaati keduanya. Kayaknya Allah melarang kalau kedua orang tua memerintah kepada perbuatan syirik, jangan kau melakukan. Tetapi setelahnya Allah sebutkan wasahibuhuma dunya ma'rufa. Namun temanilah keduanya dalam dunia ini dengan ma'ruf, dengan baik. Wattabi' sabila man anaba Dan itulah jalan orang-orang yang kembali kepada. Di sini Allah Subhanahu melarang seorang anak untuk menuruti perintah orang tua ketika diperintah untuk mengerjakan syirik. Tetapi di ayat yang sama Allah mengingatkan wasahibuhuma fid dunia ma'rufa. Pergaulilah, berinteraksilah kepada orang tua itu dengan makhluk dengan baik. Amalan ketiga al-jihad fi sabilillah. Amalan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Amal yang ketiga ini tidak asing lagi bahwa kita sering mendengarnya. Namun di waktu yang sama juga kita sering melihat jihad fisabilillah itu sering disalah arti dan disalah tafsirkan. Jihad fisabilillah ini merupakan amal yang sangat terhormat, amalan yang mulia dalam Islam. Yang dikatakan Nabi SAW dalam waktu sana Islam sebagai puncak di antara amal-amal Islam. Yang dengan sebab jihad pula kaum muslimin bisa meninggikan kalimat Allah, meninggikan meninggikan kalimat tauhid, dengan sebab jihad pula Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan Islam di atas agama-agama yang lain. Sebagaimana pada masa hidupnya Rasulullah SAW dengan jihad beliau bersama para sahabat. Dengan jihad yang betul-betul syar'i, jihad yang memang dengan kendali Rasulullah SAW di atas sunnah beliau maka inilah sebab ditinggikan kalimat Allah dan juga dinampakkan Islam di atas agama-agama yang lain. Nah, fitin ya kan, fillah rahimani wa Namun di masa kita belakangan ini justru amal jihad fisabilillah ini sering disalah gunakan ketika pemahaman tentang jihad itu tidak sesuai dengan pemahaman jihad yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Belum tiba waktu atau belum kondisi yang mengharuskan memulai komando jihad, tapi dia sudah mulai. Maka Jihad adalah amalan besar, amalan yang agung dan juga merupakan sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala datang kepada seorang mukmin. Hingga pada ayatnya di surat Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sebuah ayat yang amat sangat memuliakan amal jihad. Allah Azza wa Jalla berfirman Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna al jannah yuqatiluna fi sabilillahi fa yuqtaluna fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiruhu bibaikum alladhi ba'atum bihi wa dhalika huwal fawzul amin Allah Subhanahu wa taala berfirman inna Allah ashtara minal mu'minina al-fusam Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari seorang mukmin itu jiwa dan harta mereka. Ini adalah sebuah kalimat kinayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa amalan jihad ini dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Ibaratnya kalau seorang melakukan syirah jual beli ketika dia memberikan uang maka barang boleh diambil. Dia membawa alat tukar yang sah. Dia gunakan untuk membayar barang yang dia miliki, barangnya diberikan. Allah membuat perumpamaan seperti itu. Inna Allah syara minal mu'mina bil anfusahum wa amwalahum bi annahum jannah. Allah membeli dari kaum ini jiwa dan harta mereka. Iwatnya apa? Penggantinya apa? Al-jannah. Mereka berjihad. Yukadiru fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Fayatuluna wa yuqtaluna mereka bunuh dan juga sebagian mereka juga terbunuh. dan alaihi haqqan yang ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar yang tersebut termaksud dan tulis bukan hanya dalam Al-Qur'an Al-Karim tapi di Taurat wal Injil wal Quran dalam tiga kitab samawi kitab Taurat, Injil dan Quran Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka yang berjihad fi sabilillah tentunya dengan syarat-syaratnya Allah akan berikan kepada mereka jannah wa man awfa dan barang siapa yang menyempurnakan perjanjian dia dengan Allah yaitu dengan bayat dia ketika hendak berjihad kemudian dia betul-betul tunaikan berjihad sampai selesai atau waktu dia terbunuh di jihad tersebut perang tersebut syiru. maka hendaklah dia bergembira bibai'ikum alladhi yang lebih dengan bayat yang telah kalian ikat yang telah kalian bayat sebelumnya dari huwal fauzul amin, Dan itu adalah kemenangan yang besar. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Sangat banyak keutamaan jihad yang tersebut dalam hadis. Dan Nabi SAW pula pernah sebutkan dalam hadisnya yang mulia Beliau pernah bersabda kondisi pada masa belakangan dari masyarakat muslimin. Nabi SAW pernah menyebutkan “Ila taba'atu bil ainah wa bil bis zara' wa taba'atu adna al Bila kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah pembahasannya cukup panjang, tetapi ilah adalah salah satu hilah, salah satu upaya untuk mereka merekayasa riba. Transaksinya riba berarti dikesankan sebagai sebuah jual beli. itu bizar dan bila kalian sudah itu sudah senang dengan bercocok tanam dengan pertanian, wattaba'tum adnabal baqar dan karena mengikuti ekor-ekor sapi dalam sebagian riwayat dengan lafaz wa khattum aznabal baqar dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi ini sebuah kondisi di mana ia sibuk dengan dunia wa taraktumul jihad fi sabilillah dan kemudian kalian tinggalkan jihad fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam Bila kalian melakukan hal tersebut, kalian telah berjual beli dengan cara indah. Kalian sudah sudah ritual dengan pertanian kalian dan peternakan kalian. Lantas kalian tinggalkan jihad, Allah akan timpakan kerendahan dan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dan tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali pada agama kalian. Begitu besarnya amalan jihad sampai menjadi sebab kehinaan kalau ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, saudara kaum muslimin rahimahullah mengakhiri pembahasan kita di malam hari ini beberapa faedah dari hadis yang tadi kita dengarkan. Yang pertama adalah dan hari ini kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Sifat cinta Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut tentu sifat yang sempurna dan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat di awal waktu termasuk di antara amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Azza sholat di awal waktu termasuk di antara yang paling utama. Yang ketiga, kedua orang tua memiliki hak yang besar dan menegakkan hak keduanya merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fail yang keempat sekaligus yang terakhir keutamaan jihad fisabilillah dan di sana terletak izzah kemuliaan kejayaan kaum muslimin ketika ditegakkan dan dilaksanakan dengan benar dan dengan syar'i sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis yang amat sangat banyak dan sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya Subhanallah wa bihamdihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh